Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Itu wow, kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jalasa pinara sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril. Ila sama imaring langit. Pana dora mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak tenute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Fakola mongko dawuh sapa Jibrilu Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawi iki ku al malaku malaikat. Nak panah terus sampai rujuk no kaji nabi ke kaji nabi umpo doa ya nabi balik ke jibril ini mesti rujuk no rukun no. Pakola mau kerja jibril itu jibril nih. Sama kau podo rawa kaji nabi yo berso balik ke jibril ya nabo. Pakola mau kerja wo sama jibril itu jibril. Kalau nih buatan terlambat, kalau mau sedang papat mau tembri kira, mulang tidur tidur malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan masrum. Pakola muka dawa sapa Jibril Jibril hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsani den ciptakno sapa malak koblas saat bumi kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik menku iku ning langit ora tau napa medun. Fala mana jala muka sumangsani turun sapa al malak. Kala muka dawa sapa malaikat. Kala muka dawa sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad arsalani ilai buka. arsala ngutus ni ingsun ilai kamaring siro sopor buka pangeran siro malaikat yang seumur umur gak pernah turun ke bumi itu matur ning kaji nabi ya Muhammad aku diutus pangeran Kau kan milih amalikan nabiyan. amalikan ana tau kau itu jadi rojo, nabiyan kang ya jadi nabi ya rojo plus nabi atau nabi plus rojo. Kau nabi Sulaiman At aluka gawe sapa ingsun kak ini siro. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ra duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kan dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aja alaka aja aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril Jibril. do li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira. sopanosiro sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawa sapa kanjeng Nabi bal dan rasulan. Bale aku milah jadi kawula tapi yo ya jadi rasul. Qala li sami rawahu Ahmad wal Bazzar Aku ya Ya'la wa awalan rijalul sahih wa rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasanin kama qala li sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin semertane tambah fi awali dan kawitane hadis wa zada fi akhiri qala Fakana mengko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutakian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lunggu kaya lunggu wong ngopi ngoten lho, mutakik niku kaya lunggu wong ngopi, lunggu wong sombong niku. Ya aku lu dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lunggu sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lunggu sapa abdi sapa budak. Waktu takut kamalan teman-teman jadi bisa apa hati Ibn Abbas radhiyallahu anhu bima ana fi radil mal inta tabrani wa Umar kula waca ngantos niku ya. terus kula waca terusane nggih sing masalah Sidina Umar niki. Nomor pinten niku? Sing dua pinten? Sing mulai ini gue Alenia niku Pak. Wa akhrajal maruzi ini Sing pol pinter Berarti Alenia terakhir niku. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aitin an firin kola. Ro'a itu bin Khattab radiyahu anhu yamsi. Engkang lumaku sopa Umar bin Khattab ilal aidi maring sholat id. Sholat lebaran. Sayyidina Umar pas sampai ngimami sholat id lebaran. Kasihan itu tampo sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid. Rauh tanah apa? Ini wong iwam. Kada kula niku salat Id niku tak eling-eling jam nyai kula bapak wafat 2005. Kula salat Id niku ping pindho ping telu. Nggih. Ya. Wis apa iku boten salat. Eh, sepanjang resiko dadi ulama ngoten iki. Mungkin ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat oraten? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar kafian. tanpa napa? sandalan. Gada fil muntakob. Padahal calon imam. Waktu saya jenuri an Muhammad bin Umar an Abi mana qala. Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai salat itu jamaah. Ya salatu jami'ah ketes mas Fala mastama'a mong semangsane kumpul anak anasu menuso. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasauru lan akeh sapa anas. Saita mongko munggah si Sidina Umar alim bemara ingin bar. Sampai khutbah, rumah sana yang nyiapno naskah khusus, mereka sholat nopo, pahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang gua kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah sumatol ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini gitu, cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang amiril mukminin, seorang trimo kiai kados kula niku mboten. Pemenang kok malah blas. Ana iku pemimpin besar Sorotan ini presiden, jadi Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim bisa, presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, di presiden dunia dan akhir akhirat ini imam, kantane kanjeng Nabi. Ayuhan nas, presiden tenan sih di Itu pidato pas sholat id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wis tau ningali ingsun, Bagus wis liwat ni ingsun dhewe. ara ingkang angon sapa ingsun angon lho angon menggembala aku angon ala kholate ning ngatasi pira-pira keluargane bulik kholah iku dulur ke ibu nggih nak amun dulur ke bapak nak kholah dulur ke napa ibu li kedua ingsun nimbani maksud min saking bani maksud aku iku sak urip-urip iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi Naat wis bura angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedhewe ingsun. Alqabdu ta ing sak genggaman minat tamri sangking kurma wajib bisi lan Fa azilla mongko dadi sebab warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumin lan dibine dino. Terus mana jalan mongko nuli medun sumpah di dina umar. Jadi khutbahnya aku iku umar. Bisa iso urep mergo buruk angon wedhus. Nah barang angon wedhus diupai sak genggaman berat atau kurma Ya wis awal uri mangan terus wassalamualaikum. <laughs> Ayo sing kiai-kiai sik mulai itu maca khotbah ya gak meriang ngono. Ya. Mari kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra duit ya tenang mawon. Sisi lawan luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Apa lah mengko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mosok lebah majid ta'ala kok imta nebat. Mosok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri nama. Lha ngaji tenan dhewe lama ben ben mriyang. Masjid tak orang nambahi panjenengan ala anko imta. Ini ngatasé yang to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibta menghujat panjenengan. Tiga tuh di rumah nawa ngake. Jupule buat cerita mantan penggembalan nopo. Kambing. Sini tani mangan berkeburu. Nopo angon. Jadi taruhannya nyawa. Pakola mau kedua si tidak Umar. Wah kata ya bna Aubin. Gue ini ngaji tenan. Bin sampean waras. Sing tau sobong bin waras. Sing tawa tuh yora krono kiri. Tapi krono tawa. Tawa tuh. Untuk kawan kiri tuh tawa tuh ibu. Tapi pulau bisa tawa tuh. Maksudnya bakat mulia tapi ramulia. Kau pulau ini jadi tawa Sampeyan menen pramul yo. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos tak niki sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran-parkiran. Kesok minaran iso tanpa mus biar tamu yo malah ra minaran iki ora oleh. Aku nggon dur aka sopan gitu. Aku ra tamu aku sopan sak niki ora. Wah. Jadi kan aneh-aneh lho Kowe ora ora ilmune wong alim kok apa. Kowe gak ora ilmune apa. Kau apa tenan ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya tapi lugu ning iso ora apa-apa. Kulo agak sopan. Tapi biasa ora sopan anak-anak. Kulo agak sopan lha ya kowe biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku bener lugu Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini ini wonten acara gedeng teng Gede Rembang. Walhasil sing pidato ngundang Habib Habib Taufik Asegaf nggih salah. Cerita. Saking ada Imam Malik niku beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar teng di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turba teng bunyi sing mengandung dinten Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid niku rak padha karo gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain bagi itu dulu sebelum jadi sarian resmi sahabat, itu kawasan situ itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak gitu Thailand ada Ini Itu Imam Malik. Jadi nak semua sing kebelet ya tetap melaju dan menjauhi kawasan nopo. Nah, sing kanca kula ini kisah nyata. pernah sepuh gak kula, kula nak pernah pernah mbak. Ya itu HP itu ya bener ya bener banget. Mulane ya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benernya ini? Saiki itu wong sing ning kawasan Medina itu sopan banget. Iku desainnya Thailand tuh ngisor banget. Desainnya Thailand saya kira ning basement ngisor banget. Jadi ini misalnya tarian itu. Sak misalnya mana? Desain bangunan Thailand itu Ada kira tadi Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi di sana kan di surga. Di bawah banget. Artinya itu rawes sopan deh kesung tak ini tak nyesal. Kan tak ilate kan di di semen masih ke bawah lagi. Ya kira-kira minimal lo 7 meter. Nah, misalnya tarian 3 meter, itu sak sore menang wong kira. Pitung meter hampir sih wah cangkemmu. Lho ora iki nih, jadi kita anggap bener. Sopan juga kadang butuh biaya. <laughs> Yo ya, cangkem elek ngene ku yo Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu sampai sampai kok batik dan belakang batik. Nah, saya ini wong dadi dhuwit disiasati. Iya, disiasati kepethuk. Mandi kok. Ya, itu tangkem melek, tapi kadang ya bener. Ya. Maksudnya ini ku, paham. Ya itu ya, ya kayak ngeten-ngeten ini, kalau terus nol. Wai haka yabna aufin. Wai haka tilaka siro yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni. mongko berbisik ini ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau te siro amirul mukminin Iku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Saman da mongko iku sopo Abdullah ingkang lewe utama minta dibanding siro. Terus Pak Arab ku mongko ngarep no sopo ingsun. Anu arifaha. Ing yang kong ngertek no sopo ingsun ha ing nafsaka. Ha ing nafsi. Nafsaha ing hakikote nafsi. Nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh, nggih, ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong tak murahke kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presi presiden. Sopo sih sak muni ora butuh aku, wong aku nopo presiden. Jadi sing luwih afdal bang aku sopo. Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke mau terima dua masa lalu tukang angon itu jadi kapan-kapan ben nak kepengen rasa sombong, nak diundang mau itu nopo, ada nang jatah mau itu khasana amin wabil khusus al mukarram nopo, wabil khusus. Itu kayak ben terus ngono wabil khusus ya khusus. Ani <laughs> ah, ki mengke kula terang tinggal-tinggal, Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Saya ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate salat hajat, kepengen paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman nopo Itu sampai kula salat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen teman. Ini Dewi Siti Nomor itu tak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawa, nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil Abdul ACT miliaran demi keselamatan kita katakan Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang tapi keliru dong marah dulu, gak tau krasa hebat. Lha iku pengiran tersinggung. Jadi web kere gak hebat dari pengiran. Mulane aku nak wong kere gak wali ku tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo Keliru. Lho buat tenan. Mulane kula nu buat nate lu suka. Pulau cara lahir deh, cara lahir ku suka tapi sakjane pulau nu kere. Kula boten gadah napa nopo Tapi pulau bangga, mereka tak ada jalur tol untuk jadi wali. Tenak pulau jalurnya kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kiri gini apa? Agak pilihanku agak. Jadi untuk untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kiri saja itu enggak kiri yang enggak punya prestasi tadi. Umpama gue kiri punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nak panjang ngono kena ning ati, wali pun ketok tangan dulu. buat sedikit tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes satu pun nak ning gule ya bu. Wong artinya nak sampai keyakinan ngono mesti jadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, buat sedikit memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampai jelok teng mana, teng mana-mana al fakirus sobir itu abdoli minal ghaniyis syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, sultanul aulia, rezekinya banyak sing salam tempel dia ini sing ngakon. Sing no aku itu wong pikir sing suwabar. Kuwi itu cek iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis pikir syukur wah malah kalah. Ana <laughs> ning golek mau kere syukur tak. Mulai kira nomor Syukur nanti. Sak roe yang kere petak kesik ndek <laughs> Paham? Mana gue anggur ngejalis batu rugen, wah gue gak gak gue batu ya, aku, gue gak oleh raga. ada tempat kecil kecil juga turi haram, wong kere ketak, wong kere gue disom, tuntung. Kami kira mah kita terus biasa tanda. Jadi ini penting sekali. Dan nah, itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya dua gue sedih, pas, Kok kon syukur-syukur kon dikia ya itu tidak realistis. Ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Mungkin perlu goblok. Dari kita terang lagi ulama, tak terang nah, logika ini iku kumang Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh nanti saya bodoh rupa-rupanya jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. <laughs> itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda, ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, kue cukup sate nasi bungkus nasi kucing gamet tetap murid. Wah, ayo. Iya. Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kau kira ya gue kalah sampai kue. wal sakir, fakir fakir sing apa syukur mana kalau jadi ulama itu pemenangnya mana bujuk kalau tahu gue kok jarak para pakar juga gue orang ngarang apa gue seorang ngarang jadi kayak gede orang ngarang Wong berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai ini sih oh naik tamu teng sepen bisnis itu dan tamu ini kalau tak omong baru latihan marah malam udah ngecek <laughs> ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi saya sudah baca misalnya. saya ini orang sekir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang gak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu wong alim, rasa berayu prestasi nak seminar universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak ada gue raro. Kalau mau jauh orang betul Ya kan, nanti kalau ya tenang tenang bahasa nih bahasa, atau orang keturunan kira aku ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? ya Jadi kalau nak mangan itu, ya aku sedikit cepena itu di uang para pengen aja sudah begitu. Sama. Ketika Amiril Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin kan Aku jadi Amirul Mukminin udah prestasi, udah iso nyelamatno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah prestasi itu zaman angan Wedhus, itu dua prestasi so bisa nyelametno nyawa nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan angon wedus. Iso mangan mergo angon Tapi terus aneh, wiku yo wis hebat perkaraane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan Zaman pulau jenengan melarat, yo anak jadi cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras dua kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di berat tak ton atau punya uang satu miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang satu miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang satu miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang sepuluh ribu bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya sepuluh ribu yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang satu miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada Dawi Sidra Umar, Dawi Rasulullah. Mulanya ketika ada pangeran min asli zalika katabna ala bani Israel annahu nahu qatala nafsan bi ghairi nafsin annama kotalan nasa jami'a waman ahyah, ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarohnya itu termasuk etam. Falak mal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin zimat, rubah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Nyawa. Sementara saya belanja orang atas juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu sudah orang pulau ewu, tapi taruhannya Ya Allah, malah pengiran nyebut falak tahamal aku bahwa ma ajrukan apa? Mal aku bah. Fakku rokok bah. Au amun fi yaumin di masruba ya di mandamat ruba au miskinan damat Mana orang-orang melani orang-orang wali kok mesti itu betul. Mana kulo nu betul sombong mulai kecil, saya tuh dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu Bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300 ribu. Sekarang atau saya itu, sing satu saya itu, nah ono kancam sing kurang kan. Jadi dirawat cuma ben bocah izin gak jajan bareng, pokoknya entek. Gak ada sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin, nah itu orang persen setengah, gak ono kancam. Nggak bisa tuh awet persen itu sama kakean. Tetap orang persen setengah itu pas-pasan, paham ya? Nggak bisa itu bintang selawet, sulus. Awet persen bintang, sulus. Nggak saat diuri itu rapati apa, oh, mesti medit kok mekso. Malah rapati apa. Makanya kan di nanti orang ngomong ada, Nabi oh, itu sudah kok saat diuri itu, dari Nabi Ojo, tenang ini, itu bisa ngomong nampar germang. Jadi kalau ini malih. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan petir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nganti kini di diselang. Mau perkara itu abek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap abek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setele juga langsung sugih mari penyakit, di belum marah. Gak mau. Kuman itu selera, apa? Kemang sama kuman gak selera. tak kuman itu apa? Nah iya. Aku mak menyakit no wong iki gak, gak diobat no, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit no wong suka kan di laboratorium, jadi jadi nopo ar artis. Kuman itu perhitungan. Ora ana, aerogen ngombe apa ya, terus apa-apa. Jajal suka-suka. Aku aku dijak bilang dia itu delok tanggale kedaluwarsa tau. <laughs> Ora kena abrak. baik koncone, koncone berrokokan, orang tutupan. Wis roh laler ceblok terus. <laughs> ya man, mergo kuman yo ya duwe sele. mantap men diselira sampean tok kuman yo ya punya napa? Paham, ya, terus ini penting kolaborakan. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya Qadir ngendikan, al fakirus sobir abdulu minal ghaniyis syakir. Tapi wal fakirus syakir itu abdulu minal. Wes fakir terus Mana nanti bujuk kula lu bingung, ben ratus sak itu ya kakuat. Ini perkara kula ini. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi ini dokter perut saya itu kandungan jantungnya. Malah apa itu cepat mati. Ya, itu daerah itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka aku rasa banyak. Mungkin yang hati-hati yang malah. <laughs> Paling problemnya mati terdekat ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya sama. Wah, repot itu nggak di Jadi rumah sana aku kan sok. Rumah sana aku sok. Berkarena di ini. Itu rumah sana aku. Ya, memang. Jadi bujuk-bujukan lah sakit lah, bukan arah lah, reus biasa. Reus sehat kan. Tapi sore ini nggak <laughs> ya paling banter mari mati, mati marah apa? ketemu pangeran jamin. Itu ya, baik-baik ya. Ini penting kalau aturakan ya, supaya jenengan wes sepekir di dunia, sampai sepekir di nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong jadi tidak Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaik. Nyaur kok dekne tawangan wedhus untuk opa iso nyelametno nyawa nyawane. Tak ini malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk opa terus nyelametno nyawa. Paham? Padahal kabeh tau lu ngalami. Tapi ora wali, sekarang ora syukur. Gremeng. Mane gremeng besok. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ketika kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini. Ini kita ingin hadis kutsi, malam yardobi kodoi, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, hal yatubkan siwai, wal yakrut mintahti ardi wasamai. Wong sing gak ridho mbek kodok kodari pengiran. Termasuk kodok kodari pengiran kita tafsir atas kula nanti wong alim rapat jenenge sing hormati timbarno ae ada pulau gremeng dari pangeran faljat tuh provinsi wahai silahkan cari Tuhan selain saya kalau kecewa dengan keputusan saya silahkan cari Tuhan selain saya dan silahkan keluar dari langitku dan bumi wis repot kere diancam lu kulo lu berkali-kali lu, mungkin nak corot corot yang biasa lu sok misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu sok nah kulo nggih tenang tenang sombong ini ya tenang saja ya kan Logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya <laughs> mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti nopo. Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Kalau itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengagum Anda. Masa ngubati ya ngubati, ya ngubati. Ya, tapi ya, oh, ojo oh, terus ngajak ngenes malah lora. kok. Nah akhirnya nek hujan ya lah. <laughs> Ya akhirnya gitu. hujan gitu. Menobat gitu ke tengok kodo, nak judul, nak orang, ya orang, soalnya aku mau, ini eksperimen ya, ayo ya nak. <laughs> Saya kerangkat Saya ulama kau tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Nabi Buyon Saya ini orang terbaik. Saya kaget Ketika saya akan masuk surga, ternyata wis ono suara sandal dan suara. Dari kanji Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. ibu sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Tiwet tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulio Abu Bakar yo ya perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasibnya mau terima tukang ngaji. Mati, tapi orang tahu kebagian tuh. Tapi wong-wong pikir sing sabar sing syukur sing orang kebagian dunia itu sebenarnya nyelip warganya. Mereka orang tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak, bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau ter, terba, sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh itu dikawal, roh itu fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh, roh rasanya fasilitas dari negara. negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden khusus jadi presiden, bapaknya pahlawan. Bapak eh perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk lo kelomongnya, anak lo kelomong. Orang alim kaya saya. Itu mungkin yang pantas alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya tidak ingin. saya ina aku neng dunia ngomong wujud tiru ke Mustafa cek termasuk aku untuk fasilitas Bagaimana saya berusaha menghindari saya untuk nopo fasilitas Gak malah wong alim liya, wis kere alim ora percaya. Mergawe kebodohan ter, Wis ujung-ujung mati. Orang tau untuk mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dicek lalu mereka bilang atau orang sempat keduman. Dunia. Wong zaman dia ini adzan teng Ka'bah sama tak dirutani. Pas Fatku Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng itu dari orang kafir-kafir Mekah yang lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. <laughs> Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu ya azan. Ini gagak muka kabel. <laughs> Yang ini beda orang kuras kuras juga ya orang yang berdua Rasulullah. Mas, yang pernah paman pamannya, apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota <laughs> elek, wirang, wong Ethiopia kan muka nopo? Kau aja. Uang kafir-kafir kuat untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Ya itu gagak mudah napa? Mudah napa? Uang tak urip-uripe bilang juga nyanyian kok nganti ning Medina nggih digonya. Tapi berhubung ning dunya ora ini. iki, sok ini, dhekne suatu sih. Ya akhirnya malah bingung ramah kancane to lha opo. Tahu opo mlebu dhisik barang malah repot. Eh malah repot. Mana aku seneng swarga guri sedeng sepot. Kancane pirang? Kancane pirang. Mulane kalau kula nate cerita tengah sini iki nate cerita. Kula nate nasihati kanca kula, Gus, aja geman soleh teman-teman. Mari swarga mawar kanjeng Nabi mawar guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soalnya <laughs> biasa wae kok tetep mawar aku kok ngopi sar. <laughs> Eh, masuk akal, <laughs> tidak agak-agak. Iya restoran teman-teman ya repot. <laughs> Eh misalnya swarga apa kanjeng Nabi Rukin. Ning dojo wis bojo ya apa. Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan lah mendila dilo. Tapi nak awar podo kancane kan damai napa. Cegeman <laughs> kesolehan teman-teman. Kok khawatir swargane awar para napa? Biasa ya kesolehan, kok kan tetep awal-awalan kumpul. Utek <laughs> elek. Paham gitu, ya, terus ini ngaji tenan gitu, ya, terus ini perhatian kejenengan. Bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih itu mudah sekali. Yaitu kehidupan. Kemarin wonten cerita dan ini di hadis soka, saya tambahkan ini di hadis soka. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkannya apa? Ini orang jenis lonte agak pria priayi. Lonte itu betul betul Bareng ngerti asuh ngeleti lemah itu dia ini menafsirkan tuh pasti Anjing itu kehausan. Coro teh serako berndek niku nganggo sepatu but ngoten niku. Medun teng sumur. Biasa lonte saenake dhewe terus sepatunya dicopot. Mergo tangannya dua itu gue ngeranggang-ranggang mudah nopo sumur. Muzae, muzah bahasa Arab ini sepatunya dicopot. Mau tangking kepinginnya ngombeni nopo. Dan nah, itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyawa nyawane nopo. Asu diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelamat no nyawa itu luar biasa. Kata nyelamat no asuai sejarah yang atas ini. Mana kulo masalah nonton niku hati-hati. Kulo nanti ngaji itu memiliki cerita. Bojo kulo sedang promo. Nah ana sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak buat resi, ini ya sebenarnya ini paling enggak semalam itu semut-semut wis Rasa peksa buat resi, resi. Lha yang ngeke mangan semut ya itu kok geger mereka karuan. Jadi ricinan. Lalu iso kok pawon tak kita meripat agak nopo? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif, tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan nopo. Semut. Itu ngekek rezekine semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. tapi bagi semut kupes pesta. Engko ngekek mangan aku ya rakuan. Yang Ngekek semut ya ragen. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya. Di sarannya saya saya jadi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Isya dan dia hujatul Islam. Siapa yang nggak kenal Imam Binten? Ghazali. Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ikhya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergosinau apa? Isya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita kasih sayangnya pangeran yang aku itu tumibuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya tak celupkan di dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia mas, dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. dia pen tutul, kenapa? Pas lalat ini ngombe ini memang menjadi di Barna. Ngekei hak lalat itu menikmati nopo? Dan saat itu pangeran ridho be aku ya jika tidak itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kajian ini ngintikan ar-rahimun yarhamu humur rahman. Irhamu manfil ardi yarhamkum manfil Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana saja dia tiga kucing. Itu milih ganti saja. Nah, dari kiai kuno malah milih saja jadi digunting musanab itu ekstremer. Jika kucing kewan paling apik nasib. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing mati. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut ono surat namal. Ya, tak kono sing apal Quran. Wonten surat napa? Namal. Artinya surat sem semut. Semut itu ya, anak bojo. Jadi pacar barang, sebetulnya itu ada. itu artinya nak mati bagi anak ini bagi pacarnya ya mata. Masalah. Ya, apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, gue itu dari wong pinter, iso omongan, omongannya sem. sem. Iku ujian kenabiannya dia, kena iso omongannya semut itu satu. Bisa enggak nyelamatkan semut? Apa iso bahasanya semut, terus melepuk-melepukan? Apa iso dua akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman waktu kusyira Sulaiman Sulaiman dulu minal jinni wal insi wa itu kaum itu terus hatta ida atau ala wajin namli. Sehingga ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut, ono markas nopo semut. Hatta ida atau ala wajin namli qalat namlatu. Hasan sini mau cari bapak sini. Enggak, sini sini. Oh sama suatu. Qalat namlatu ya ayyuhat ya ayuhan ya namlut kulu masa dinakum la nakum Sulaimanu wa junu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mah. Orang tak jeminane kan orang Tapi kan anak-anak bocor. Bojo dorong yo ya ora penting anak mati apa tangi itu. Masa sarung dia jaga lopo berapa tangisi <laughs> Tapi tetap bagi yang terkait nangkep. Anak ya penting. Cara wong liya ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika semut ketua semut ya Yuhan Namlu utkulu masakinakum. eh pasukan semut, gue saya ikut kudu gendar Layak siman nakum Sulaiman dua wajuru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun. Ketika mereka nginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuh, pembunuhan. Dia melahirkan apa? Uh, Nabi Sulaiman dari jauh guyu. Fatabas sama doh hitam min kaulita. Wa qala robbi auzi ini an mata mata an an'amta aliyah. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut dia yaitu nyelamat no semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian biar tidak dari kawan kurang lagi pasokan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak. Artinya apa? Nyawa ini semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan okor. Kowe tewenang ae ini kewan plangkong plangkong. Ya kata ah, santri omahe akeh tikuse gue kowe mbak mau khusus gue mbak inopo. Wah, no kajian semut, bayi minyak anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makulau dikusi kekuatan yang makulau elek, dia ya tenang mawon. itu punya apa tak no. Tanya siap itu lagi. Ikut ibu makan gene dhisik punya aku. Ong sisi dene ong sisi, sisi Ya, tapi kan gak wajar, wajar, wajar, kalah bisa. Nah ini cerita ya, memang taman ndak harus seserius saya. bolehlah orang ya cerita cuma roh karpe, natural sunat tua nopo karpe. Sini sini. Loh, sini. masuk. Sudah Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasa ini semut itu bahasa tinggal sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia dan itu diceritakan Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratun namli. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya kalau kepengen ingin jaga kehidupan. Jadi ini ambil anak, ambil cahaya, ambil tongkol. Pokoknya kehidupan itu sih. Mulanya sodakoh paling abdul itu eh, memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini. Misalnya kiai sak mulyane kula, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur apa disuguhno. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini gue bangga disuguhi ngoten. Sebetulnya yang peristiwa besar sing kaitannya, ya, paham ya sing kaitane Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. saling tak kadari, Pak anggur tak kilo bebo no. Betul kaya siapa orang luar ini gemulai. Tapi jangan berlebihan. Iya, sebentar kecil aja. ini sama ya. Terus ini ngaji tenang gitu. Ya. Terus ini tulis ini tentang kitab Hayatul Sohaka. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Mergi kula nu seneng mbek cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu mansil ardi memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan ulama-ulama dulu napa? Kenapa sekarang kita tidak? Toh gampang. Apa yang saya bener di manuk makani terus, perkara ini larang. Baru mati, sudah asap mati. <laughs> Orang perkara, oh suta tutek, utang materialistik semua, repot-repot. Wah, gamane malaikat nyantet tengah malam bingung, ruwet. Ngamali napa? Makane manuk jebule niate bis. Piye karo? Iku ajarane nabi, ini setan. Nabi Yesus itu, iki. Hukum kok sepuro apa pengira. Paham ya, terus ini ngaji ini kalau suwun. Ben sampean paham. Sampean ra teori ini wong materialistik, wong marah kok ayam-ayam kondi. Caranya wae ya. Cara berteori gitu. Piyawai, inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berpres. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت على حمد الرحمن الذي فتح السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال النار نحن وذريتنا من أحبنا رسولك محمد رسول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز ورسولا يا وسبحك وحمدك وكبرك Fakana min ta'limi hilana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdik. Ada dakhol tika wa ridha nafsika wa zinata arshika misaja kalimat. Fasubhanaka ya Allah la nufsi sana'an alaika anta kama asni ta'ala nafsik. Lakal hamdu mil issamawati wa mil'ul ardi wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Walakal hamdu ya Allah idha radita walakal hamdu tak ridha. Walakal hamdu ya Rabbana hatta tardo anna wa anta anna rojin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin wa lakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah bi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marfubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya waliyyul qudus ilahana wa kama akramtana bi khatmi kitabikal karim fazayyinna ya wa bi zinati wa akrimna warzuqna ya Allah minal mukrimin kita karomatan nakunu ma'al mu'minin wa ma'a jama'atina muhibbina ila yaumil liqa'ina mardina intak wa mahbubina intak ya ilahana ya Allah hatta tartu anna wa anta anna radiyam ya Allah ilahana anta qayyum samawati wal ardi wa anta hayyun la tamutu fa amitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka ilahana nataya nusi anna minna ilaika anna ma min kala yang farzukna ya Allah al iman wa al sabri wa al syukri hatta nardo angka wa anta anna rodin ya ilahi ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا رسول الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين Thank you. Panazoro mongko ningali sopo Jibril. ilah sama imaring langit. Panazoro mongko ningali sopo Jibril ilah sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sopo malaikat. Fakola mongko dawuh sapa Jibrilu Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawi iki ku al malaku malaikat. Panodoro sama rujukno kaji nabi ya kaji nabi umpo doa ya nabi malaikat jibril ini ujuk rujuk nurukin nana. Pakola mau ke dawo sama jibril itu jibril nih. Sama kau podo rawa kaji nabi ya berso malaikat jibril ya nopo. Pakola mau ke dawo sama jibril itu jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau mau sedang papat mau beriki lah, mulang pitul-pitul malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi, ya, nak pulau ya buatan terlambat, kalau mulang, mas rumah. Pakola muka dawa sapa Jibril Jibril hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsani den ciptakno sapa malak 14 saat ini kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ing bumi. Mulai bisa mengku iku ning langit ora ya, tau napa medun. Fala mana jala mongko sumangsani turun sapa al malak. Kala mongko dawa sapa malaikat. Kala mongko dawa sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad arsalani ilai karob buka. Arsala ngutus ni ingsun ilai kamaring siro sopo buka pengeran siro. Malaikat yang seumur-umur gak pernah turun ke bumi, itu matur ning kaji Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kue kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe jadi dadi rojo, nabiyan kang ya jadi nabi. Ya rojo plus nabi atau nabi plus rojo. Kue Nabi Sulaiman nanti. At aluka gawe sopor ingsun kak ini siro am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula ya kawula umume kawula kadang ranti duit barang kowe umume napa kawula rasulan kang dadi rasul Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aja alaka aj'aluka am abdan rasulan Kala dawuh sapa Jibril Jibril Tawadhu li rabbika ya Muhammad Tawadhu sopano sira Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad Sekolah dawa sapa kanjeng Nabi bal ab dan rasulan. Balik aku milih jadi kawula tapi yo ya jadi rasul. Qala li Sami rawahu Ahmad wal Bajjar. wa Abu Ya'la wa rijalul awalan rijalus sahih wa rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasanin kama qala li Sami Aisyah radhiyallahu anhu bi makna ma'aji adatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wa zada fi akhiri qala Fakana mengko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutakian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lunggu kaya lunggu wong ngopi ngoten lho. Mutakik niku kaya lunggu wong ngopi, lungguh wong sombong. Ya aku lu dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama ya aku lu kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lunggu sapa abdi sapa budak. Waktu takut amalan teman-teman jadi bisa apa hati sebenarnya Abbas radhiyallahu anhu bima ana fi radil mal in tatabrani Umar kula waca ngantos mriku, ya. terus kula waca terusane nggih sing masalah Sidina Umar nggih. Nomor pinten sing dua menit. Sing mulai ini gue alenia ini gue cepat. Wa akhrojal maruzi ini. Sing pol pinten berarti alenia terakhir nih. Wa akhrojal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan an birin qala raaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas sampe ngimami salat Id lebaran itu kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid, rausan apa? Dan ini pisau iwan. Kada film muntakom. Kulo niku salat Id niku tak eling-eling jemiai kulo bapak wafat 2005. Kulo salat Id niku ping pindho ping ya, ya. Wis aku iku sebutan salat. Eh, sepanjang resiko dadi ulama ngoten Mungkin ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat oratan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian, tampon apa? Sandalan. Sadal fil muntakob. Padahal calon imam. Waktu saya jenuri an Muhammad bin Umar an Abi Ma'an Abi Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai salat itu jamaah. Ya as jami'ah betul terawih. Fala mastama'a mong sana kumpul anak annasu menuso. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasauru lan akeh sapa annas. So ita kemudah munggah si bin Umar alim bemara ingin mimbar. Sampai khutbah yang nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang gua kamu Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah sumatol ayuhan nas. Niki kula hayati sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini gitu, cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang amiril mukminin, seorang terima kiai pulau ini buatan, mboten. Pemenang kok malah karena itu pemimpin besar Sorotan ini presiden, jadi Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim bisa, presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, di presiden dunia dan akhir, akhirat mudah ini imam, kancane kanji nabi. Ayuhan nas, presiden tenan sih Umar. Itu pidato pas sholat id ngeten. Ayuhan nas eling eling manusia. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wes tahu ningali ingsun, gue liwat nih ingsun dewi. ara ingkang angon sapa ingsun angon lho angon menggembalai aku angon ala kholate ning ngatasi piro pira keluargane dule kholah iku dulur kok ibu nggih nak amun dulur ning bapak nak kholah dulur ning napa ibu li kedue ingsun nimbani maksud min saking bani maksud aku iku sak urip-urip iso mangan mergo buruh angon wedhus lae bulik kuwi Nah aku wis buru angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. alkop dota ing sak genggaman minat tamri sangking kurma wajah bisi lan anggur. Fa'adillah mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan di dina dina. Terus mana jalan mongko nuli medun sapa di dina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dise iso urip mergo angon wedhus. Nah barang angon wedhus diupai sak genggaman berat atau kurma Ya wis awal uri semangat terus wassalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sik mulete maca khotbah gak meriang ngono. Ya, Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sisi apa luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Fakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dia jadi presiden. Mosok khutbah majid ta'ala anko imka nebak. Mosok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dulu lah, ben ben jomriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala anko imta. Ini atase yang to menghujat panjenengan nafsaka ing awak panjenengan. Ai ibta menghujat panjenengan. Jangan pidato di rumah nopo wong akeh. Jebule buat cerita mantan penggembala nopo. Kambing. Sing tani mangan mergo Nopo angon? Jadi taruhane nyawa. Pakola mung kodho tidak Umar wa hatta yabna Aufin. Kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawaduk ya ora krono kiri. tapi krono tawa. Tawaduk. Untuk kawan kere tawa tawaduk boten. Kayak kulon bisa tawaduk, maksudnya bakat mulia tapi ramulio mulia kaya kula kita tawaduk. Sampeyan menen samul yo. Aduh bore. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos tak niki sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran-parkiran. Kusuk menaran iki so cangkem wis biasa mulyo malah ra pinaran iki Aku lu kon dur agak sopan gitu. Aku ora tau aku anakku sing mulyo sak ning isor. Wah. Jadi aku aneh-aneh lho Kowe ora ora ilmune wong alim kok apa. Kowe gak ora ilmune apa. Gak apa tenan ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya dadi lugu ning isor apa-apa. Kulo gak sopan. Tapi biasa ra sopan anak-anak. Kulo agak sopan lha ya itu biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebentar lugu isor. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini ini wonten acara gedeng kene Rembang. Walhasil sing pidato ngundang Habib Habib Taufik Asegaf nggih salah. Cerita. Saking ada Imam Malik niku beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar teng di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turbah, teng bumi sing mengandung dinten Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid niku rak padha karo gak hormat teng sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain bagi itu dulu sebelum jadi sarian resmi sahabat. Itu kawasan situ itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak gitu Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak semua sing kebelet tetap melaju dan menjauhi kawasan nopo. Tinggal nah, kanca lagi, ini kisah nyata. pernah sepuh gue pernah Kula nak undang pernah pernah mbak. Ya itu Habib itu ya bener ya bener banget. Mulane penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benernya ini? Saiki itu uang sing nih kawasan Medina itu sopan banget. Iku desainnya Thailand tuh ngisor banget. Desainnya Thailand saya kira aneh basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sak ngisore meneh. Desain bangunan Thailand itu Malah kira-kira Medina gue kangen. Kaji ora marat yo. Jadi bisanya kan di surga. Di bawah banget. Artinya iku ora wis sopan dek kesung saiki sak nyesal. Kan Thailand kan tiba tiba semen masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal ono 7 meter. bisa misalnya tarian 3 meter, ibu sak sore menang wong kira. 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. kamu, ora iki tenan nih. Jadi kita anggap bener. Sopan juga kadang butuh biaya. <laughs> Ya tak melek ngene ya Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai sampai kok batik dan belakang batik. Nah, saya ini untuk duit disiasati. Iya, jadi betul mandi kon ya, itu tangga melek tapi kadang yono ya bener ya maksudnya ini gue paham ya itu ya kayak ngeten-ngeten ini kalau terus nol, wa haka yabna aufin wa haka siro sira yabna aufin ini saat temen ingsun kholautu iku berpikir ingsun maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun fahat dasar ni nafsi mongko nyeritakni mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau te amirul mukminin niku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Faman da mongko iku sapa Abdul ingkang utama minta dibanding sira. Terus Pak Arab ku mongko ngarepno sapa ingsun an u'arrifaha, ing yen po sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi, nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedulur pidato bareng ngerasa ini wong akeh, ya, ngerasa ini wong akeh. Aku iku GR. Wong tak munafik kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amirilmu ini Ya wajar panjen aku presi presiden. Sopo sih wong sak munafik ra butuh aku, wong aku nopo Presiden. Jadi sing luwih afdal bang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke geletek, mau terima dua masa lalu tukang angon. Betul. Iku jadi kapan-kapan ben nak kepengen rasa sombong, nak diundang mau itu napa? Hasanah. itu jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram nopo? Wabil khusus. Iku kayak sebenarnya terus ngono wabil khusus ya khusus. Ani <laughs> ah, kayak mungkin kalau terang tinggal. setunggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Saya ternyata nih kalau tak cerita. Kulon niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wakar al insan goluman nopo. Itu sampai kula sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen teman. Ini gawe si Omar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawa, nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil Abdul ACT miliaran demi keselamatan kita katakan Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu, gak tau krasa hebat. Lha pengiran tersinggung. Jadi wis kere gak hebat dari pengiran. mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara pulau wong kere gak wali nopo Keliru. Lho boten tenan. pulau nih buat nate lho suka pulau cara lahir deh cara lahir iku suka tapi sakjane pulau nu kere. Kula buat gadah nopo nopo. Tapi pulau bangga, mereka tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalurnya kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat Kiri gini apa? Agak pilihan pilihanku agak. Jadi untuk untuk jadi wali itu tak punya banyak apa pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kiri saja itu enggak kiri yang enggak punya prestasi tadi. mau kue kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, Dia perhatikan, jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu tempe dan nasi bungkus. <laughs> Woi, kok nak panjang ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wes tak nih nek swarga golek aku. Wong artinya nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, mboten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teman nabi teman mana-mana al fakirus sobir itu abdul minal ghaniyis syakir. Si Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini ngakon. Sing no aku, itu uang pikir sing suwabar. Gue itu cek iso no gerakan. Apa mana wis pikir syukur wah malah kalah. ini gue mau kira syukur tak. Mulai kira nama syukur <laughs> nanti. Sak mungkin mungkin ya ketak kesek begrem. <laughs> Paham? Mana gue anggur ngejalis batu rugen, mah gue gak gak gue batu aku, gue gak oleh raga. Karena teko kese kese juga turi haram, wong kere ketak, wong kere gue disom, tentum. Kami kira mah kita terus biasa tanah. Jadi ini penting sekali. Dan nah, itu tadi logikanya gampang, sampean tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatu teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? dua orang dua, misalnya dua gue sedih pas Kok kon syukur-syukur kon ya itu tidak realistis. Ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Mungkin perlu goblok. Dari kita tak terang lagi ulama, tak terang logika nih nih kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo bodoh nanti saya bodoh rupa-rupanya jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. <laughs> itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, kue cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu kan- Masya Allah, tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kira kalah sampai gue wal fakirus sakir tak fakir sing apa syukur Mana kalau jadi ulama itu pemenangnya, mana bujuk kalau tahu, gue kok ada para aku juga, gue orang ngarang apa? Gue seorang ngarang, jadi kayak gede orang ngarang. Kalau berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si oh naik tamu teng sekian bisnis, jadi ada dosen tamu ini kalau tak mau baru lagi latihan marah malah udah <laughs> Aneh tak mau gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi saya sudah misalnya. saya ini orang sekir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, rasa berayu prestasi nak seminar universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak bisa ini gue raro. Kalau mau orang betul ngerti. Ya kapan dong? Nanti kalau ya tenang tenang bahasa nih bahasa, betul orang keturunan kira aku ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan loh Ya, Nyawa. Jadi kalau anak mangan itu, ya aku sedikit cepena ya, itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amiril Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amiril Mukminin saya tidak Umar kemarin kan, Aku jadi Amiril Mukminin itu udah prestasi, nek iso nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. agak ngono kalah prestasi itu zaman angan Wedhus, itu dua prestasi so. Bisa nyelametno nyawa nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan angon wedus Iso mangan mergo angon Tapi terus aneh, wiku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan gitu. Zaman pulau jenengan melarat, ibu anak di cek melarat sebagian yang mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras dua kilo itu yang sangat berharga karena nilainya no nyawa. Sementara saiki kita di berat tak ton atau punya uang satu miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang satu miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang satu miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang sepuluh ribu bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya sepuluh ribu yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang satu miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawai si Umar, dawai Rasulullah. Mengenai ketika ada pangeran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka nama qatala nasa jami'a waman man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarohnya itu termasuk itam. Falak mal akubah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin zimat Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Nyawa. Sementara saya belanja orang atas juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu dapat orang pulau ewu, tapi taruhannya Ya Allah, Mulanya pengiran nyebut falak mal aku bahwa ma adrokan apa? Mal aku bah. Fakku rapat. Au amun fi yaumin di masroba. Ya ti man damat roba, au miskinan damat roba. Mana orang orang mulanya orang orang wali kok masjid itu betul. Mana kulon betul sombong mulai kecil. Saya tuh dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu Bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300 ribu. Sekarang atau saya itu, sing satu saya itu, nah ono kancam sing kurang kan. Jadi kira wek, cuma ben bocah ya, izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin, nah itu orang, per, orang persen setengah, gak nggak kancam itu iso soalnya persen susah kakean. Sebab orang orang persen setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso nih pinten selawe? Sulus. Saya persen pinten? Sulus. Nah saat dhuwure iku rapat ya apik. Wong oh, sik medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Mulane kanjeng Nabi ana ada Nabi kula iso sedekah sak dhuwure sulus dari Nabi. Ojo tenane. Itu kok ngonang geremang. Jadi kalau ini malih. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan petir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini di diselang. Mau perkara itu ambek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. <laughs> Pakanan gak ini juga belum cukai mari penyakit, Juga belum marah. Gak mau. Kuman itu selera, apa? <laughs> Kemang samu kuman gak di selera, tapi kuman itu apa? Nah iya. Aku mak menyakit no wong iki gak no, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit no juga kan di laboratorium, jadi jadi nopo ar artis. Kuman itu perhitungan. ora No, aerogen ngombe apa ya, terus apa-apa Dia jalan suge-suge aku aku dicek cek bilang ditelok tanggale dari warsa tau roh kena abrak. Tibae kancane, kancane berokokan, ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. ya man, mergo kuman yo ya duwe sele. Wong sampeyan diselira sampean tok kuman yo ya punya nopo? Paham ya. terus ini penting kolaborasi. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Ya, untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berkata ngendikan, al fakir sabir abdul minal ghaniyis syakir. Tapi wal fakir syakir itu abdul minum. Wes fakir terus tuh, Mana nganti bujuk kula nu bingung, ben ra susah kula ya kaku hati. Ini perkara di kula ini. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Saya ini dokter perut saya itu kandungan jantungnya. Malah apa tetap cepat mati itu daerah itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena ini mereka aku rasa banyak. Bukan yang hati-hati yang <laughs> paling problemnya mati terdekat ya biasa dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya sama. <laughs> Wah, repot itu nggak ada sini Jadi rumah sana aku kan sok, rumah sana aku sok, di ponis ini itu rumah sana aku sangat gak memang. Jadi begini kan memang sakit mau murah lo reus ya Reus ya Tapi sore ini nggak <laughs> iya, semalam banter marina mati, mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu dia baik-baik saja. Ini penting kalau aturakan ini supaya jenengan wes fakir di dunia, sampai fakir di nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. dari <laughs> tidak Umar sing wis dadi presiden, ini gue prestasi terbaiknya mergo tawa tawangon waduh untuk itu iso no nyawa nyawanya Tak ini malik Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk opa terus nyelametno nyawa. Paham? Padahal kabeh tahu lo ini Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng itu. Dan repotnya gremeng ancamannya berat. Malah ngendikane kaji Nabi, belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini. Jadi itu dengan hadis kutsi malam yardo bi kodoi, walam syukur ala nakmai, walam yasbir ala balai, fal yaktu siwai, wal terus mintah si ardi wasamai wong sing gak ridho mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran gitu kita sir melarat atas kula nanti wong alim rapat mana sing hormati di ae. Ada pulau gremeng dari pengiran, paljat tuh provinsi siwai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari pangitku dan bumi. Wis ora repot. Wis kere diancam. Lu kula nu berkali-kali lho. Mungkin nak corot corot yang biasa nih, Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu. Nah, kalau dia tenang, tenang sombong ini ya tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya <laughs> mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti nopo. Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. aku itu dokter, saya ini pecinta anda, saya ini pengagum anda. mau ngubati ya, ngubati ya ngubati. Ya, Tapi yo, oh, oh terus ngajak ngan, malah lara. kok, anak kira kira ya Ya akhirnya gitu kemauan kujon ke mau obat iki cucu ke tengok kodo nak cucu nak orang ya ora soalnya aku mau niki eksperimen ya ayo ya nak <laughs> rek rakat Lha ulama kok tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi nabi guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget Ketika saya akan masuk surga, ternyata wis onok suara sandal di suara Dari kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. itu sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Siapa tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo ya perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Mati itu mau terima tukang ngaji. Mati, tapi orang tahu kebagian tuh. lain uang uang pikir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dunya itu ben nyelepah keluarganya. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau ter terba, sebenarnya kebalik. artinya begini. Bapakku panjen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh, roh rasanya fasilitas dari negara, negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir, anak presiden kudu jadi presiden, bisa bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. ini bucu kalau kelomongnya, anak kalau kelomong. Orang alim kaya saya. Itu mungkin yang pantas orang alim saya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Sa, ina inanya aku ning dunia ngomongkan masjid tiru film Mustafa cek payu termasuk aku untuk fasilitas Bagaimana saya berusaha menghindari cek untuk nopo fasilitas malah wong alim liya wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodhon terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar Rabi Abu Bakar dhisik lalu mergo bilang atau orang sempat keduman. Dunia. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama tak diritani. Pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan ya Rasulullah. Suara adzan itu dari orang kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Pengarang <laughs> sakit sokone. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Iki gagak muka tak bang. Yang ini dia orang kuras-kuras juga ya orang yang berdua ya Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya, apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota <laughs> elek, wirang, wong Ethiopia, kan muka nopo? Kona aja. Wong kafir-kafir, untung bapakku mati raro kejadian setragis ini. Yaiku gagak munggah napa? Munggah napa? uh tak urip-uripe bilang juga nyanyian kok nganti ning Medina nggih digonya. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok ben dhekne wis wago. Ya akhirnya malah bingung rama kancane to lha opo. <laughs> Lha opo mlebu dhisik barang malah repot. bareng malah repot. Malah aku seneng swarga gurih sedeng wis <laughs> kok. Kancane pirang? Kancane pirang. Mulane kalau kula nanti cerita tengah sini iki nanti cerita. Kula nanti nyadati konco kula, Gus, aja geman soleh teman-teman. Mari swarga mau kanjeng Nabi ora guru-gurunya. Malah ra enak sungkan. Soleh <laughs> biasa wae kok tetep ora aku Gus kok ngopi sar. <laughs> Eh, masuk akal, tidak agak-agak. Iya. Wah, Seorang teman-teman ya repot. <laughs> Ya misalnya swarga apa kanjeng Nabi Rukin. Ning donya wis bojo rapati ya apa. Ini kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan alhamdulillah dilo. Tapi nak awar padha kancane kan damai napa. Cegeman <laughs> kesoleh teman-teman. Kok khawatir keluarganya awar para napa? Biasa ya kesoleh kok ben tetep awal-awalan kumpul. Utek <laughs> delek paham gitu terus ini ngaji tenang gitu terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali yaitu kehidupan mana wonten cerita dan ini di hadis sofa saya tambahkan ini di hadis sofa. suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa ini uang jenis lonte agak pria aja. lonte itu betul apa barang ngerti asu ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan Cara ra lonte wis ra kober, ndekne ku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. biasa lonte enake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu gue ngeranggang-ngeranggang mudah nopo sumur. Muzae, muzah bahasa Arab ini sepatune dicopot. Mau tangking kepinginnya ngombeni nopo? Dan nah, itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane nopo? Asu diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelamat no nyawa itu luar biasa. Kata nyelamat no asuai sejarah yang atas sini. Mana kulo nu masalah nonton itu hati-hati. Kulo nate ngaji tentang mereka cerita. Bujuk kulo nu sedang promo. Nah ono sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak buat resi, ini ya sebenarnya ini paling. Paling enggak semalam itu semut-semut bersama. Rasa paksa buat resi, resi. Lah yo ngekek mangan semut wengi ae kok geger merakaruan karuan. Jare ricinan. Lha iso kok pawon gak ketok mripat agak nopo? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif, tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan apa? Semua, itu ngekek rezeki ini Kan gampang bagi kamu ya sudah bisa, tapi bagi semut pes pesta. Monggo ngekek imangan aku ya rakuan. Ngekek semut ya ragen. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada berita misalnya di sarahnya Isyak. Di sarannya Isa, saya jadi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ikhya dan dia hujatul Islam. Siapa yang nggak kenal Imam Bimen? Ghazali. Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ikhya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau apa? Ikhya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pengeran yang aku itu tumibok pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya tak celupkan kan dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia mas, dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Tidak pen tutul, kenapa? Pas lalat ini ngombe, ini memang menjadi di Barna. Ngekei hak, lalat itu menikmati nopo Dan saat itu pangeran ridho be aku, ya tiga tidak derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya tuh nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kajian Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamu humur rahman. Irhamu manfil ardi yarhamkum man Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana saja saya tiga kucing. Itu milih ganti saja. Nah, dari kiai kuno malah milih saja <laughs> ya nah. itu digunting mutanab itu. Ekstrim. Tiga kucing kewan paling apik nabi Wong nabrak wong biasa nabrak kucing mati. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nganti disebut ono surat namal. Ya, tak kono sing apal Quran. Ono surat nopo? Namal. Artinya surat sem semut. Semut itu udah anak bojo. Jadi ya, pacar barang. Semut itu udah anak bojo. Artinya nak mati bagi anak bojo ini, bagi pacarnya ya mata. Mata. Ya, apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kue ku jari wong pinter, isomongan, omongannya sem. Iku ujian kenabiannya dia, kena wiso mengani semut itu satu. Bisa nggak menyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus melepuk-melepukan? Apa iso duwe akibat no, apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman waktu khusyirali Sulaiman dulu minal jinni wal ini nama ini tairu kaum idaun terus hatta ida atau ala wajin namli. Sehingga ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan itu udah peliwat tuh kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut. Ono markas nopo semut. Hatta ida atau alawatin namli kolas enam lagu. Asan sini mau cari bapak sini. Enggak sini sini. Oh sama suatu. enam namlatu ya ayuhat ya ayuhan namlut kulu masa dinakum timan nakum Sulaimanu wa Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mah. Orang tak demenane kan orang nona nikah <laughs> Tapi kan orang anak bocor. Bojo dorong yo ora penting anak mati apa tangis itu. Masa dorong yo kalau lopo ora tangis. <laughs> Tapi tetap bagi yang terkait nangkap. Anak yo ya penting. Dorong wong yo ora bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika semut ketua semut ya Yuhan Namlu utkulu masatinakum. Hei eh, pasukan semut, kue saya ikut dumpeng jendar. Layak siman nakum Sulaiman dua juru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun. Ketika mereka nginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuh, pembunuhan. Dia melahirkan apa? Nabi Sulaiman dari jauh. Fatabes sama doh hitam min kau Wa qala rabbi ini an askura mata kalati an'amta alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. dari <laughs> kawan itu lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawa semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an kowe tewenang ae mateni dewan plangkong plangkong. Ya kata santri omahe akeh tikuse gue kowe mbak mau khusus gue nembakin apa. Ngono kakean semut bayi menyaktan anak saya itu hingga detik ini tuh ya dia. Makulo tikusnya kekuatan, yang makulo elek, dia ya, tenang mau. Cucu itu bengak-bengak tak ambarno. Saya siap tuh lagi. Tikus itu makan gini disini, sini aku. Om disini dendam, tak mau. Wong dhisik dhisik. Ya, tapi kan gak wajar itu wajar wajar kalah tiga. Nah ini cerita ya, memang sama ndak harus serius saya. Aku lelah ya rapi diri sama. Cuma roh karpe, ambek ya. sunat tua roh nopo karpe. Ya. Sini sini. Loh, sini. Sudah sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu dari taruhan Nabi Sulaiman iso bahasa ini semut itu bahasa tinggal sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia dan itu diceritakan Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratun namli. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya pulau kepengen, jaga kehidupan. Jadi gua ambek anak, ambek cahaya yatim, ambek tongku. Pokoknya kehidupan itu. Mengenai sodako paling abdul itu etam eh, ah, memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini. Misalnya kiai sak mulyani pulau, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur ropo, itu juga. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini gue bangga disugoi tuh. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Ya, paham ya yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu Salih tak kadari. Apa anggur tak kira bebo entek no. Betul kaya, wesi apa orang luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, sebentar. Sini aja. Ya, sama aku ya. Terus niki ngaji tenan gitu. Terus niki tulis niki tentang kitab Hayatus Sohaka. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Mergi kula seneng baik cerita-cerita aplikatif artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu mansil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu nopo. Kenapa sekarang kita tidak? Toh gampang. Apa yang saya bener di manuk makani terus, perkara ini lara. Bareng mati, sudah asap mati. <laughs> Orang perkara, oh suta, suta, utang materialistik semua, repot-repot. Wah, gamane malaikat nyantet ngamalmu bingung, rumet ngamalin apa? Makanya manuk boleh niate bis. iya karo. Iku ajarane Nabi ta ajarane setan. Nabi wis ngoten iki. Hukum-hukum sepuro apa pengira. Paham ya, terus niki ngaji niki kula suwun. Ben sampean paham. Sampean ra teori anut uang materialistik, wong marap kok ayam ayam kon. Carane wae ya. Cara berteori gitu. Piye inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berpres. Bismillahirrahmanirrahim anna ritanah wa dzurriyyatuna man Rasulah rasulaka Muhammad dan rasulai alaihi wa ayatika wa kami kita wal hikmata wa tadbirna kan talat wa rasulan ya Allah sabbahaka wa hamdaka wa kabbaraka fakana min ta'limi hilana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika misata kalimatik fasubhanaka ya Allah la nufsi sana'an alaik fa anta kama atnita ala nafsika Lakal hamdu mil wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Walakal hamdu ya Allah walakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu ya Rabbana hatta tardo anna wa anta anna rajin ya Allah. Lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin. ya Allah fi tasbihika wa tahmidika wa Hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka ya Allah.